Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandu Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan bahas pembahasan yang sudah pernah kita bahas pada ilmu usul fikih yang telah lalu, yaitu bahwasanya terkadang kita harus membawa suatu perkara untuk dihukumi mengembalikan kepada asalnya. Jadi hukum asalnya apa? Kalau hukum asalnya halal, halal, nggak perlu dalil lagi. Kalau hukum asalnya haram, haram, nggak perlu dalil lagi. Itu terkadang. Tapi kalau ada dalil, dalil itu muqaddam. Dalil lebih didahulukan seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allif wa sabahullah baqiya an-nadhar fi istihabil hal wal istihsan. Sekarang tinggal tersisa melihat kepada Istishabil hal, yaitu menarik suatu perkara kepada hukum asal. Belum. Istishabil hal maksudnya adalah mengembalikan hukum asal maknanya. Istis, istishab al-hal itu maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum, maksudnya adalah arruju ilal asal, kembali ke hukum asal itu maknanya. Wal istihsan, istihsan itu menganggap suatu perkara itu bagus. Nah, dua ini hujah atau bukan itu loh pembahasannya sekarang ini. Hal huma minal adillah amla dua-duanya termasuk dalil atau bukan? Mengembalikan sesuatu kepada hukum asal termasuk dalil bukan? Menganggap suatu perkara itu bagus dalil atau bukan itu pembahasannya. Kita lihat amma istishabul hal bermaknahu adapun istishab al hal maknanya adalah perhatikan itu ya an yabqa syai' ala ma kana alaih membiarkan sesuatu nah membiarkan sesuatu di atas keadaan yang semula. Paham belum? membiarkan sesuatu di atas keadaan yang semula. Paham ya? Jadi hukum semulanya apa? Hukumnya kalau hukumnya asalnya boleh, boleh gitu loh ya. Seperti jual beli. Jual beli hukum asalnya apa? Halal. Jadi nggak perlu antum nanya lagi misalkan jual beli ayam hukumnya apa? Halal. Dalilnya mana? Nggak perlu pakai dalil dari situ. Paham ya? Karena hukum asalnya sudah halal dan kalaupun pakai dalil, dalilnya ada. Ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Cuman terkadang kita bawa kepada hukum asalnya. Sehingga dengan membawa kepada hukum asal itu akan nampak. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, idza qala qailun kalau ada orang yang mengatakan, hal tajibu salat salisah? Apakah wajib salat rakaat yang kelima? belum? Salat rakaat yang kelima apakah wajib? Apa nih rakaat yang keenam? Maksudnya bukan rakaat apa ya? Sholat yang keenam kan sholat lima waktu sehari semalam lima waktu saja. Nah, apakah wajib? Nah, barakallahu fikum sholat untuk yang keenam. Jadi nambahkan satu sholat sendiri. Qalu la tajib, tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Qala ma huwa dalil? Apa dalilnya kalau enggak wajib? Qalu ad-dalil istishabul hal wa annal asla baqa'u makana 'ala makan. Masyaallah. Dalilnya ini. Apakah wajib? Salat untuk yang keenam Maksudnya lima kali dalam sehari semalam yang keenam itu loh. Wajib atau tidak? Kita katakan tidak wajib. Dalilnya mana? Membawa kepada hukum asal. Karena hukum asalnya apa? Membiarkan keadaan itu sebagaimana awal mulanya. Awal mulanya kan cuma lima kali dalam sehari semalam. Nah, sehingga kembali ke hukum asal itu. Nah, kita lihat lagi. Hal yuhram hadan naw' minal bai'? Ada yang bertanya lagi misalkan. Apakah jenis ini diharamkan untuk diperjualbelikan? Qalu la. Tidak. Kenapa tidak? Qala Nama huwa dalil apa dalilnya kalau itu tidak diharamkan? Qalu ad-dalil istishabul hal. Dalilnya adalah membawa kepada hukum asal. Hukum asalnya selama enggak ada larangan boleh. Ya enggak? Wal aslu fi ibah ibahah hatta sorry sarifu al-ibahah. Hukum asal tradisi jual beli transaksi atau semisalnya halal-halal saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Naam. al asla fil buyu' al-hil karena hukum asalnya jual beli itu halal. Mau jual beli nah barakallahu fikum pakaian, jual beli minuman, jual beli makanan hukum asalnya halal. Haram itu nanti kalau sudah apa? keluar dari hukum asal. Jual beli daging babi haram atau halal? Haram. Kenapa? Karena ada nas, ada dalilnya. Ya enggak? Nah barakallahu fikum. Allah taala menyatakan innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir. Allah taala mengharamkan darah kemudian bangkai, kemudian daging babi. Nas langsung. Kalau sudah ada nas langsung sudah enggak ada iskal lagi. Wa hadha huwa an-naw' wa minat hadha an-naw' halal? Apakah jenis burung ini halal? Ini hukum asalnya ya. Ada burung, nam, ada yang nanya, jenis burung ini halal atau enggak dimakan? Qalu na'am ya halal. Wa dalil ala dzalik istishabul hal. Dalil mengenai hal tersebut adalah membawa kepada hukum asal, membawa kepada hukum asal. Hukum asalnya kan enggak ada larangan makan daging burung. Naam. Kata beliau barakallahu fikum fanaqul kita katakan inna istishabal hal laisa dalilan mustaqillan. Membawa suatu perkara kepada, kepada hukum asal itu bukan dalil secara sendiri. Ingat-ingat ya. Jadi membawa menarik istishab artinya menarik aslinya. Menarik suatu perkara kepada hukum asal itu bukan apa? Bukan dalil tersendiri. Bal huwa muqtadal kitab sunnah al qiyas. Tapi membalas suatu perkara kepada hukum asal itu ada tuntutan daripada Al-Qur'an was sunnah dan qiyas. Jadi enggak sendirian. Paham ya? Tidak sendirian. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ayo kita lihat lagi. Sama salah sebagai contoh, la tushra nam salatun sadisatun wa ta'ala angkara 'ala alladziina yashra'una fi dinillah fi dinihi ma laysa minhu masyaallah ini. Sebagai contoh, jadi syariatkan salat untuk yang keenam karena dalam sehari semalam kan lima kali kan? Ewa. Kenapa enggak disyaratkan? Dikarenakan Allah Taala mengingkari orang-orang yang membuat syariat di dalam agamanya yang bukan dari bagian syariat. Paham Yang bukan daripada bagian agama. Allah Taala mengingkari, enggak boleh membuat syariat. Karena apa? Dalilnya ada. Wa qala Nabi sallallahu "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mahum soalnya ya. Eh, jadi tidak boleh kita membuat syariat sendiri. Nah, karena hukum asalnya yang namanya sunat itu lima kali dalam sehari semalam. Antum menambahkan suratnya yang ke enam. Eh, kita katakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak syariatkan. Kan itu. Rajulun bayan mu'ayyanan. Ada orang menjual barang yang sudah tertentu, barangnya ada. kulnya kita katakan halal, baik halal. Jual beli ini halal, kita katakan jual beli ini halal. Walanakul dan kita tidak mengatakan inna dalil istidhabil asal. Kalau di sini antum nggak perlu lagi mengatakan dalilnya mana kalau halal. Dalilnya membawa kepada makna asal, membawa kepada hukum asal. Itu nggak ada, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena dalilnya ada. Paham belum? Jadi membawa kepada hukum asal itu kalau nggak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah sebutkan. dari Al-Qur'an kita lihat, "Li'annana 'indana ayatun Eh, min al-Qur'an lain dan ayatan min al-Qur'an karena sekarang kita di sisi kami punya ayat dari Al-Qur'an dari Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a jelas wa ahallallahu al-bai'a dan Allah taala menghalalkan jual beli kadzalika hadat tayr halalun demikian pula seperti itu pula burung ini juga halal kenapa dikarenakan firman Allah taala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di muka bumi semuanya. Burung termasuk bukan? Termasuk. Halal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa amman istihnam kata beliau di sini penting sekali. Wa hadza mimma fil ardi banahnu dan ini burung termasuk sesuatu yang ada di muka bumi ini nahnu fi khina an istihas an istihabil hal. Di sini kita enggak butuh lagi membawa kepada nah hukum asal karena dalilnya ada. Wala hajah ila an naj'alahu dalilan mustaqilan dan enggak dibutuhkan kita menjadikan apa? Menarik, mengambil atau menarik, mengembalikan ke hukum asal sebagai dalil tersendiri. Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena dalil Al-Qur'an ada. Faham maksudnya nih? Selama ada dalil Al-Qur'an atau dari As-Sunnah enggak perlu kita memakai dalil apa? Istishab. Istishabul asal maknanya adalah apa? Membawa, menarik kepada hukum asal. Nah, itu enggak perlu kalau selama ada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Adapun istihsan, amal istihsan, istihsan itu apa? Menganggap suatu perkara itu bagus. Itu nanti bisa dalil, bisa bukan. Maksudnya bagaimana? Bukan dalil sendiri, selama tidak berseberangan dengan dalil maka diperbolehkan. Tapi kalau berseberangan dengan dalil, itulah sumber kekacauan. Istihsanat, menganggap perkara-perkara bagus padahal mungkar. Seperti Isra Mi'raj, seperti Maulid Nabi. Mereka menganggap perkara bagus atau tidak itu? Menganggap perkara bagus dengan adanya Isra Mi'raj dikumpulkan manusia dan maulid Nabi, acara maulidan itu dikumpulkan manusia mereka akan apa semangat mengenang kembali bagaimana Rasulullah dulu dilahirkan katanya. Kelihatannya tujuannya bagus, kelihatannya masya Allah mengenang kembali mencintai Rasulullah tujuannya kelihatannya bagus, tapi mungkar karena itu perkara bid'ah yang tidak pernah disyariatkan kan gitu. Kita lihat sini jadi perkara istihsanat menganggap perkara itu bagus itu enggak semuanya dalil dan bahkan bukan dalil, tapi kalau tidak berseberangan dengan dalil boleh. Kita lihat sini Wa amal fana fa naqul laisa dalilan ada istihsan kita katakan bukan dalil. Li'annahu in kana la yunafi ma ja'at bihi syariah fa innahu sabitun bid dalil syar'i. Dikarenakan kalau seandainya tidak berseberangan dengan apa yang datang dalam syariat ini. Paham ya? Kalau seandainya tidak berseberangan dengan apa yang datang dalam syariat, maka sesungguhnya dia apa? sabitun bid dalil syar'i telah datang dengan dalil yang syar'i. Fi qouli ta'ala yaitu dalam firman Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muslimin dan berbuat baik. Nah, sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi di sini ayatnya jelas sekali ya wasinu dan berbuat baiklah innallaha yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah taala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini dalil dipakai istihsan. Selama perbuatan baik tersebut tidak berseberangan dengan syariat boleh. Paham ya? Kita lihat sini. Wa in kana hadzal istihsan yunafi syariah. Tapi kalau seandainya istihsan anggapan baik tersebut berseberangan dengan syariat, falaysa bihasan, berarti tidak bagus. Wa in dhannahu sahibu hasanan walaupun pelakunya menganggap itu bagus. Seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi mereka acara tersebut mereka meriahkan, mereka peringati. Tujuan mereka bagus tujuannya. Tujuannya agar apa? Semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Bagus atau enggak? Bagus anggapan mereka juga bagus. Dengan adanya acara Maulid, orang-orang akan apa akan berkumpul, bertemu, bersatu, mengenang kembali bagaimana Rasulullah SAW dahulu apa dilahirkan, bagaimana ritual Isra Mi'raj dan semisalnya. Kita katakan tujuannya memang bagus, tapi sarananya, caranya itu bid'ah sehingga apa? bukan termasuk perkara yang asan karena berseberangan dengan syariat. Wa bihadza na'rif annana mustaghnuna 'anil istihsan. Dengan penjelasan ini kita tahu bahwasanya kita semuanya tidak butuh daripada istihsan, butuhnya dalil. Qala Allah, qala Rasul. Itu butuhnya yang kita butuhkan. Adapun istihsan tidak masalah selama tidak berseberangan dengan apa? Dalilan itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azan kita lihat sini. Falau qala qailun kalau seandainya ada yang berkata, kisahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alzaman nas bi anna talaq as-salaf tabin bihi al-mar'ah wa la raj'ata fi Penting ini masalah perceraian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu mengharuskan semua manusia kalau talak tiga anti talak anti talak anti talak tiga langsung pisah walaupun dalam satu majelis. Walaupun dalam satu majelis tidak boleh balik lagi. Tolak bain langsung. Padahal pendapat yang sahih bagaimana kemarin? pendapat yang sahih kalau diucapkan dalam satu majelis anti talik, anti talik, anti talik dihitung apa? Satu. Anti tak ceraikan tiga kali cerai dihitung satu. Itu pendapat yang kuat. Tapi saat itu karena banyak orang yang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, akhirnya apa? Umar Khattab menganggap bagus kalau seandainya begitu sekali cerai langsung dikatakan apa? bisa Biar orang nggak apa? Biar orang nggak berani untuk menceraikan itu loh. Paham belum? Jadi Umar Khattab ini ketika mengharuskan manusia menceraikan tiga dari satu majelis, kamu cerai, kamu aku cerai, kamu aku cerai, dihitung langsung bain, itu orang kan berpikir. Wah, kalau gitu berarti kita harus hati-hati. Kenapa? Karena aslinya aslinya itu kan tiga kali cerai dalam satu majelis hitung berapa? Satu. Sehingga dia masih ada peluang lagi untuk menceraikan, menceraikan, menceraikan. Tapi kalau dihukumi langsung, pokoknya dalam satu majelis kamu kalau sudah menceraikan tiga kali cerai dihitung bain sudah. Akhirnya berpikir, Orang berpikir berarti apa? Akhirnya mereka tidak banyak yang menceraikan. Jadi anggapan baiknya Umar Khattab ini bagus sekali. Kita lihat sini. Ma'annahu fi ahdi Nabi SAW wa ahdi Abu Bakar wa sanatain min khilafati Umar. Padahal di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar dan dua tahun di zaman kepemimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu talaqus salas wahidah, ya kan? Cerai tiga itu dihitung satu. Lakin lama kasra wukul. tapi karena banyaknya orang yang bercerai minan nas terjadinya perceraian dari manusia banyak sekali alzamahum bihi. Langsung Umar Khattab mengharuskan. Pokoknya kamu dalam satu majelis eh, menceraikan tiga kali cerai dihitung apa? Langsung bain. Langsung apa? Langsung bain. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Tujuannya apa tadi? Wa hadha huwal istihsan. Inilah anggapan bagus Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tujuannya apa tujuan tujuannya? Tujuannya memendung biar orang itu tidak bermudah-mudahan untuk menceraikan. Karena dengan dengan apa? Dengan e, kebijakan seperti ini akhirnya orang berpikir loh. Ternyata tiga kali cerai langsung dihitung tiga langsung. Padahal semula dihitung satu. Tujuan nomor Khattab apa tujuannya? Biar membendung orang-orang tidak bermudah-mudahan untuk menceraikan. Fal jawab jawabannya, anna adalah laysa istihsanan khairu mabniyin aslin. Kata beliau, ini bukan sekedar anggapan bagus yang tidak dibangun di atas asal. Paham ya? Nah, ini adalah anggapan bagus Bukan anggapan bagus apa? Bukan semata-mata anggapan bagus yang dibangun tanpa dalil. Balahu aslun bahkan memiliki apa asal usulnya. Yaitu apa wahwal qiyas, itu qiyas. Kita lihat kiasnya. Jadi anggapan Umar Khattab, kebijakan Umar Khattab yang anhu itu yang beliau anggap bagus itu ada dalilnya gitu loh ya. Apa dalilnya? Kita lihat pakai kias. Yaitu dalam firman Allah Ta'ala min minal ladina hadu dengan sebab kezaliman orang-orang ahlu kitab haramna alaihim akhirnya kami haramkan atas mereka tayyibatin sesuatu makanan sesuatu yang halal yang bagus uhilat lahum yang dihalalkan untuk mereka awal mulanya halal tapi karena mereka berbuat zalim akhirnya diharamkan itu loh paham belum semula halal makanan-makanan untuk ahlu kitab tapi karena berbuat kezaliman malah diharamkan paham belum semula talak tiga kali talak itu dalam satu majelis dihitung berapa? Satu. Tapi karena banyak orang yang menceraikan, dihitung total langsung bain itu loh. Faham belum ini? Faham eh, kan antum? Maaf salah ya? Kan talak ada talak bain, talak rojai. Talak bain talak yang harus pisah. Mau nggak mau pisah nggak boleh balik lagi kecuali dengan cara apa? Dengan syarat satu yaitu mantan istri dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan. Paham ya? Baru bisa balik kepada Nah barakallahu fikum suami yang pertama itu caranya. Adapun kalau selain itu nggak bisa balik. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini Umar Khattab memberikan kebijakan tiga kali cerai dalam satu majelis dihitung berapa? Langsung dihitung tiga. Biar orang-orang itu apa? Berpikir. Oh, nggak bermudah-mudahan ya. Karena awal mulanya yang sahih bagaimana zaman Rasulullah Abu Bakar tiga kali cerai dalam satu majelis dihitung satu masih ada dua peluang lagi ya nggak? masih ada dua kesempatan lagi tapi ternyata zaman Umar, Umar Khattab karena melihat banyak orang yang menceraikan, ini cerai, cerai, cerai, cerai. Akhirnya apa? Tiga kali cerai dalam satu majelis dihitung, nah langsung hitung total bain. Gak ada peluang satu atau dua lagi, gak ada dua tiga lagi gak ada, langsung bain. Akhirnya banyak orang yang berpikir, oh ternyata cerai itu enam risikonya besaran itu enam. Kita lihat sini, dalilnya jelas sekali ini ya karena ahlu kitab mereka itu berbuat kedoliman akhirnya diharamkan sesuatu yang semula halal wana nasu lamma zalamu as-salas manusia ketika mereka berbuat kedoliman dengan apa dengan cerai yang tiga ini fasaru wasaru yutliqunahu wa yaksuruna minhu menjadilah mereka itu menceraikan banyak menceraikan sara ini berarti menjadi kedoliman Fakana min fakana min al-hikmah al-muwafiqah lil hikmah al an yamna'u min ar-ruju' masyaallah. Oleh karena itu termasuk hikmah yang mencocoki apa? Yang mencocoki hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah apa? An yamna'u an yumna'u mereka dilarang merujuk, mereka dilarang untuk kembali. Kalau sudah dilarang untuk kembali, barulah berpikir oh ternyata dilarang ya. Paham belum? Tapi kalau diizinkan masih apa? Masih berani menceraikan itu loh. Faham soalnya Bang? Ngamanan. Karena muni'a banu karena muni'a banu Israel min ba'di thayyibat lidzulmihim. Sebagaimana dilarang Banu Israel dari sebagian makanan-makanan yang bagus disebabkan karena kedzaliman mereka. Karena dolim diharamkan yang semula halal. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Idan jika demikian, laisa imda'u Umar Khattab radhiyallahu anhu litalaq salats wal hilula bainal mar'i wa zawjatihi laisa mujarrad ihtisan ra'yin masyaallah. Jika demikian berarti apa? Berarti pelaksanaan kebijakan Umar Khattab anhu mengenai talak yang tiga tadi itu wal hilula bainal mar'i waz dan dipisahkan antara suami dan istrinya laisa mujarrad ihtisan ra'yin bukan semata-mata apa anggapan bagus pikirannya bukan Alhamdulillah ya? ya, insyaallah ya bukan semata-mata anggapan bagus secara pikiran dia bukan Walakinnahu mabniyun ala qiyasin sahih. Tapi dibangun apa? Di atas kiasan yang sahih mengenai kedzaliman ahli kitab tadi itu. Karena ahli kitab mereka berbuat apa? Berbuat kedzaliman, akhirnya diharamkan yang semula halal buat mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, nah. Paham maksudnya ya? Ahlul kitab karena awal mulanya berbuat kedzaliman, diharamkan perkara yang halal untuk mereka. Nah, dikarenakan banyak orang yang mendolimi istrinya, cerai, cerai, cerai, cerai. Akhirnya Umar Khattab mengambil kebijakan tiga kali cerai dalam satu majelis dihitung bain, nggak dihitung satu. Faham soal ini? Jadi antum kalau dengar bain raj'i sudah faham ya insyaallah ya. Ada gambarannya, jangan gagal paham, ini penting. Bain terpisah, raj'i masih bisa balik. Eh? Tolak satu, tolak dua, silakan tapatan balik nggak masalah. Tolak tiga bain. Itu kalau hukum asal seperti itu. Mahum sholat Ibrahim? Mahum? Ayo na'am. Berikutnya. Fahuwa lam yakhrut anil adillah al-arba'ah. Maka beliau tidak keluar dari dalil. Ha? Tidak keluar dari dalil yang empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Ala al kitab As-Sunnah wa nadar As-Sahih ala subutiha. Nah, dalil yang empat yang apa yang telah tunjuk Al-Quran Sunnah dan pandangan yang benar. Nah, barakallahu fikum mengenai apa tetapnya enam perkara tersebut. Kesimpulannya, istihsan selama tidak berseberangan dengan dalil diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum tidak ada larangannya. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lanjutkan lagi. Wa idza kana al-istihsan bir ra'yi lam ta'ti bihi syariah. Kalau seandainya anggapan bagus dengan akal, dengan pikiran tidak datang syariatnya, maksudnya tidak sesuai dengan syariat, fa innahu laysa bihasan, berarti enggak bagus. Walaupun kita menganggap bagus, tapi syariat tidak menganggap bagus, tidak bagus. Selama syariat tidak menganggap itu bagus, walaupun kita menganggap bagus, tidak bagus. Seperti contohnya apa? Maulid Nabi. Syariat menganggap itu bid'ah. Menganggap itu perkara yang muhdas. Ya enggak? Syariat tidak mensyariatkannya. Nah, orang-orang menganggap bagus. Berarti bagus atau tidak? Tidak. Paham Nah, Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kan sudah kita lewati. Man ibtada'a fil islami bid'atan ya yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu perkara bid'ah dalam agama ini, kemudian dia memandang bid'ah itu adalah kebaikan, kebagusan, sesuatu yang indah, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Kenapa demikian? Karena Allah taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya agama sempurna tidak perlu pengurangan, tidak perlu apa, apa penambahan, tidak perlu pula perpaduan. Jadi jangan sampai dipadukan dengan ini dan itu. Nah, langsung aja Al-Qur'an was sunnah. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum fa innahu laysa bihasan walau dhannahu sahibuhu hasanan walaupun pelakunya menganggap itu bagus tetap bukan bagus bukan perkara yang bagus kalau syariat tidak menganggap bagus sawaun kana dzalika fil umur al ilmiyah awil umur al amaliyah baik itu berkaitan berkaitan masalah perkara-perkara ilmu atau berkaitan masalah perkara-perkara amalan misaluhu fil umuril ilmiyah contohnya yang berkaitan masalah perkara-perkara yang ilmiyah perkara-perkara masalah ilmu Dhanna ahlu ta'til minal asyariyah wal mu'tazilah wal jahmiyah. Perhatikan ini. Ahlu ta'til, orang-orang yang menolak nama dan sifat beranggapan dari kalangan siapa tadi? Dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah beranggapan anna nafya sifat anillah wal ahsan. Mereka beranggapan bahwasanya meniadakan sifat dari Allah Taala bagus. Apa anggapannya bagus? Karena kita mensucikan Allah Taala dari penyerupaan katanya. Paham belum? anggapan ini anggapan yang batil. Jadi mereka menganggap kalau meniadakan sifat dari Allah itu bagus. Kenapa bagus? Karena kita mensucikan Allah Taala dari penyerupaan. Kelihatannya bagus nggak kelihatannya? Kelihatannya bagus nggak sobat ini? Kelihatannya bagus. Mereka menganggap oh berarti Allah Taala nggak punya sifat aja. kenapa? Karena kalau kita katakannya sifat, punya nama serupa dengan manusia. Akhirnya kita bersihkan dan sucikan Allah Taala nggak punya nama, punya sifat. Anggapannya kelihatannya bagus, tujuannya mensucikan dari sifat yang kurang, tapi mereka sudah gagal paham Kenapa gagal paham? Karena mereka ketika meniadakan menghilangkan sudah mentamsil terlebih dahulu, menyerupakan terlebih dahulu. Kita lihat lagi. Ini. Naam. Mereka mengatakan ini yang bagus. Kalau mereka mengatakan anna dzalika tanzihul la 'anil mumatsalatil makhluqin. Allah musta'an. Mereka mengatakan karena menetapkan nama dan sifat itu adalah bentuk penyerupaan sehingga mereka mengatakan kalau ditiadakan bagus. Kenapa bagus? Dikarenakan itu bentuk mensucikan Allah taala dari apa? penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya. Fa'uquluna tastahsin. Maka akal-akal kita ini menganggap bagus. Annaqul laisa lillahi wajhun. Allah taala enggak punya wajah. Kenapa enggak punya wajah? Karena kalau punya wajah sama dengan kita. Ini mereka ini mereka ya. Jadi mereka mengatakan Allah taala enggak punya wajah. Lah kenapa enggak punya wajah? Karena kalau punya wajah sama seperti kita, berarti kita menyerupakan Allah Taala dan makhluk katanya. Ini kata mereka ya. Kita katakan batil. Nah, itu pendapat yang sesat, yang berbahaya. Walaysa 'ainun Allah Taala enggak punya mata, walaysa lillahi yadun Allah Taala enggak punya tangan, walaysa lillahi istiwa'un Allah Taala tidak beristiwa, walaysa nuzulun ila samid dunya Allah Taala tidak turun ke langit dunia, wala yadhakullahu wala yafrah Allah Taala tidak tertawa, tidak senang, wala yuhib wala yakrah Allah Taala tidak benci, tidak tidak mencintai, wala yaskhut wala yabghid Walaya bukut Allah Ta'ala tidak marah, tidak juga murka. Fahum istahsanu hada warauhu aqidatan yajibu an yamutal insan 'alaiha Allahul musta'an. Mereka menganggap perkara-perkara ini bagus eh, dan mereka meyakini ini adalah aqidah keyakinan yang wajib seseorang itu mati di atasnya. Bayangkan ini. Ini akidahnya siapa tadi? Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah sama apa? Jahmiyah. Jadi anggapan tersebut anggapan dah keliru. Kenapa keliru? Karena mereka menolak itu sebelum menolak apa dulu? Terjatuh dalam apa mereka? Tamsil. Antum amat tidak baik. Mereka ketika menolak itu karena menyerupakan dulu gitu loh. Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan. Kalau berarti kalau punya tangan sama seperti kita. Karena menyerupakan itu akhirnya ujung-ujungnya meniadakan oh, berarti Allah Taala enggak punya tangan itu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, Mahum sholat Abdul Aziz. Ayo, kita lihat sini. Walakin yuqal akan tapi dikatakan in hadzal istihsan laisa bihasan. Akan tapi dikatakan anggapan bagus ini dari Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah bukan perkara yang bagus, bal huwa qabihun wa in ra'ahu hasanan. Bahkan perbuatan tersebut jelek walaupun mereka menganggap itu bagus. Allahu musta'an seperti itu. Naam. Wa misaluhu fil umuril amaliyah contohnya sekarang dalam perkara apa? Amalan, amalan-amalan. Tadi kan masalah ilmu. Masalah ilmu sudah kita jelaskan ada yang menganggap perkara itu bagus padahal mungkar. Sekarang masalah amalan. Mabtada'ahu as-sufiyyah minal adkar wa tasbihat wal masabih. Masya Allah. Contohnya jelas sekali ini. Yang kita saksikan di lapangan. Yang kita saksikan di kenyataan yang ada. Apa itu? Yaitu perkara yang dibikin-bikin apa? Oleh sufiyyah. Perkara bid'ah yang dibikin oleh sufiyyah. Berupa zikir-zikir, tasbih, eh, dan juga apa? Alat tasbih, masbah, Zikir ini bagus sekali kalau malam Jumat Kliwon kita bikin tahlilan besar-besaran, nanti baca kalimat la ilallah di situ. Berapa kali? Seribu kali. Menganggap perkara bagus padahal mungkar. Eh, itu contohnya yang adkar, dikir. Yang tasbih. Wah, kita bagus sekali ini kalau kita tasbih dalam sehari lima ribu kali katanya. Untuk menolak bala katanya. Itu juga kelihatannya bagus, cuman mungkar itu loh. Masalah apa? Masabih, masabih itu masbahah Tasbih atau tasbih itu masbah itu. Masbah yang biasa orang awam itu, yang kayak apa namanya itu, klenik klenik itu, maaf ya bulat-bulat itu ya, kayak kelereng tahu kan? Masbah. Nah, mereka nganggap bagus itu. Kenapa? Dengan itu mudah dihitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah katanya. Kita katakan itu perkara bid'ah, perkara muhdas karena nggak pernah Rasulullah lakukan. Rasulullah itu kalau berpikir dengan apa? Dengan tangan kanannya, pakai jari jemarinya. Boleh juga pakai ruas-ruas jari subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah juga boleh. Paham itu ya? Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Dalil yang mengkhususkan ada dalil lemah tapi ya bahwasanya berzikirlah kan bertasbihlah kalian dengan ruas-ruas dari kalian. Karena nanti ruas-ruas dari tersebut di hari kiamat bisa bicara. Itu hadisnya lemah. Paham ya? Oleh karena itu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahmatullahi Beliau menguatkan apa? Al-amr wasi', perkaranya bebas. Antum mau tasbih dengan ruas-ruas dari subhanallah, subhanallah. Subhanallah boleh dengan jari jemari, subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh juga. Paham maksudnya ya? Boleh dua-duanya karena al-amr wasi', perkaranya bebas. Hadisnya tadi lemah. Apa belum? Nah, jadi antum yang mana yang mudah silakan tafadhol mau. Yang penting pelan-pelan. Jangan karena pernah lihat orang tasbih zikir habis salat itu cepat banget ini, enggak tahu baca apa. Coba baca apa coba? Ngitungnya sulit sekali. Kiri dipakai lagi, kiri nggak usah pakai, kanan aja cukup. Pelan-pelan santai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, Santai, mau kemana? Kalau enggak dikir, enggak dikir sekalian itu loh. Tapi kalau dikir santai itu loh ya. Nah, sampai-sampai alimam imam Al-Albani rahmatullah alaih beliau mengkritik orang-orang yang zikirnya seperti apa? Bas-basah. Bas-basah itu kan, kedengarannya nggak tahu baca apa, tapi aslinya kedengaran itu loh. Allah <laughs> musta'an, cepat sekali nih. Kedengarannya tapi baca atau tidak itu ya jadi permasalahan. Pelan-pelan sampai ada subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pakai jari jemari ya subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak masalah. Tapi kalau cepat sekali baca apa coba bayangkan? Ya, na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat dikit lagi. Wa ma asbah dzalik dhannan minhum anna hadha huwal ahsan. Dan yang semisal dengan itu dugaan sangkaan dari mereka ini perbuatan yang bagus. Kalau pakai masbah tasbih itu bagus karena bisa dihitung orang-orang sufi Hadramaut, Hadramaut zaman sana. Itu mereka malah lebih ekstrim lagi sebagian mereka. Tasbihnya bukan kecil itu, besar Subhanallah. Subhanallah tangan dua. Karena bulatannya besar gini, jamaah ya kan. Jadi bulatannya itu besar. Muternya itu bukan pakai ini gini. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Putar itu. Paham ya? Putar terus itu. Karena apa? Karena kata mereka merenungi. Allah mustahil itu bid'ah. Perkara yang tidak pernah Rasul lakukan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Adapun yang dinukilkan perbuatan sahabat eh, mereka menggunakan kerikil-kerikil itu nah barakallahu fikum tidak sahih nah kita lihat sini wa an hadha huwa alladhi tahsul bihi ibadah Naam warikatul qalb wa wa ma'asbadalik. Anggapan bagus bahwasanya inilah yang apa? Ibadah itu terwujudkan dan akan bisa melunakkan hati atau anggapan-anggapan bagus yang lainnya. Wastihsanuhum hadza la yaj'al hadhil umur masyru'ah. Anggapan bagus mereka itu terhadap perkara ini tidak menjadikan perkara tersebut disyariatkan. Fal istihsanu idzan laysa Berarti anggapan bagus bukan dalil. Ingat-ingat ya, anggapan bagus bukan dalil. Kalau begini kayak bagus, kalau begini kayak indah. Kalau seperti ini berarti wah, hati-hati ya. Anggapan-anggapan bagus itu bukan dalil, harus dicocokkan lagi dengan apa? Dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi. Li'an istihsan in syahida syar' bi hasan mastuhsina fahuwa min asy-syar' as-sabit bil kitab aw as-sunnah aw al-qiyas. Dikarenakan istihsan in syahida syar' in syahida syar' bi hasan kalau syariat ini mengatakan itu hasan bagus Mastuhsina niscaya syariat ini tidaklah menganggap itu perkara bagus, tidak menganggap perkara itu bagus, fahuwa minasy syara'. Kalau syariat itu sudah menganggap itu perkara bagus, berarti termasuk bagian dari syariat. As-sabit yang datang dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga qiyas. Wa in lam yastahsinhu, kalau syariat tidak menganggap itu perkara bagus, fa innahu laisa bihasan, berarti bukan perkara yang bagus, wa in dhannahu sahibuhu hasanan, walaupun pelakunya menganggap itu perkara yang bagus. Fa sahha anil adillah allati taqumu biha al-hujjah arba'ah. Ini kesimpulannya. Panjang lebar kesimpulannya ini kesimpulannya. Maka sahihlah telah benar bahwasanya dalil yang tegak hujjah padanya ada berapa? dalil yang, yang, yang, yang dijadikan untuk tegak hujah untuk menegakkan hujah itu ada empat. Alkitab, Sunnah, wal Ijma' wal Qiyas empat ini. Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Qiyas yang bagaimana nih? kias yang sahih. Karena kias ada yang batil, ada kias yang sahih. Itu kesimpulannya barakallahu fikum. Adapun permasalahan yang baru insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.